mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Jawablah Kenuma. Benarkah kau berada di belakang peristiwa ini? Tidak, Tuanku. Hamba tidak berada di belakang peristiwa yang baru saja terjadi. Kau tidak berbohong, Ken Umang? Baginda Tuanku tidak percaya kepada hamba. Jawab pertanyaanku. Kau tidak berada di belakang peristiwa ini. Tidak. Umar, aku minta jawab dengan kejujuranmu. Janganlah kau menimpakan sebuah kesulitan kepadaku. Jika sampai terjadi sesuatu pada Pangeran Pati, maka semua orang di Singasari akan menuduhku. Akulah sebenarnya yang melenyapkan Anusapati. Ayo, jawablah Ken Umang. Baginda, Hamba tidak mau Baginda bersikap kasar seperti itu kepada hamba. Hamba sudah menjawab bahwa hamba tidak berada di belakang peristiwa itu. Hamba mengatakan sebenarnya, hamba memang berkepentingan dengan lenyapnya Anusapati itu, karena ia akan menjadi duri di dalam daging hamba. Sabda Pandita Ratu sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Aron, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Mungkin terlalu cepat, tetapi kelak uh, aku akan datang lagi untuk melengkapinya dengan tata cara yang berlaku, Adi. Uh, eh, barangkali saya yang terlampau bodoh dan belum mengerti dengan apa yang sebenarnya Tuhan maksudkan. Ah. Adi prihatin. Jawablah. Mungkin hanya dengan anggukan kepala. Atau kalau kau menolak, menggelenglah. Bagaimana kalau aku ingin mengajakmu untuk hidup bersama mengarungi hidup ini, Adi? Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara, Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini dalam episode ke-20 dengan judul Rembulan dan Matahari. Dalam seri ke-583 ini dengan para pemain Nanang sebagai Diposari, Kris Urspon sebagai Rudro Bondo, Rifki sebagai Samberwulung, Elias sebagai Lampung, Untung sebagai perampok, dan Asti Suhastra, pengantar cerita. Paling murah, paling lengkap, paling murah dan lengkap. Oppo BlackBerry, Samsung Nokia, iPhone Advance, Ever Cosmito, Maxtron, Nextcom, SMM Pon Temu Guru Banyuwangi, dijamin jos. Jangan tunda-tunda lagi Segera dapatkan smartphone hanya di SMM Phone Jalan Sultan Agung nomor 33 Temu Guru Genteng Banyuwangi. SMM Phone HP terlengkap dengan merek-merek berkualitas dan bergaransi. Tunggu apa lagi? Beli smartphone di SMM Phone Temu Guru Genteng Banyuwangi sekarang juga. Ada BlackBerry, Samsung, Nokia, iPhone, Oppo, Everchoss, Advan, Mito, Nextron, Nexcom, dan lain-lain. SMM pun Jalan Sultan Agung nomor 33 Temu Guru Genteng Banyuwangi. Paling murah. Semangat musik Indonesia. Jalanan Senopati Diposari dan Senopati Rudro Bondo terhambat oleh pohon yang tumbang di tengah jalan. Ternyata itu adalah ulah perampok yang mencoba menjarah mereka. Senopati Diposari dan Senopati Rudra Bondo segera mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Pedang mereka telah telanjang dan tergenggam erat di tangan kanan. mengatakan dirinya Senopati. Wah. Ya, ya, kita takut pada iya. Senopati ya. Dan Arab sekalipun kita tidak takut. Hei, kita anak berdua. Kalian mendengar apa kata teman-temanku itu? Ha? Eh. Kau kira kalau kau seorang senopati akan membuat kami menjadi takut? <laughs> kalian justru bernasib malang karena telah menyebut diri kalian adalah senopati. Selama ini, prajurit-prajurit baik Kediri atau Tumapel yang berubah menjadi Singosari itu selalu memusuhi kami. Sekaranglah saatnya kami akan membalas dengan membantaimu. Jangan salahkan kami jika tubuhmu akan dihiasi oleh luka-luka yang arang keranjang. Ha? <laughs> Jadi kalian tidak mau menyerah? Terbalik, justru kamilah sebenarnya yang harus bertanya. Baik, Adi Diposari. Tidak ada gunanya kita berbicara dengan mereka. Tugas kita sebagai seorang prajurit adalah untuk memberikan pengayoman kepada rakyat. Dan orang-orang ini bagaikan tikus pemakan padi yang berani hanya di saat tidak ada orang. Kita tawarkan untuk menyerah. Mereka tidak mau. Maka kita tumpas saja mereka. Iya. Hei kawan-kawan, kapung rapat-rapat dan bunuh keduanya. Aku akan membeset kulitnya. Akan aku jadikan perhiasan rumah. <laughs> semakin rapat, Senopati Diposari dan Rudro Bondo melihat gerakan lawan dengan seksama. Kedua Senopati itu tidak berani memandang remeh, karena jumlah lawannya lebih banyak. Dengan beradu punggung, mereka mempersiapkan diri. kawan kita masing-masing tiga orang. Iya. Kita usahakan. Dalam serangan pertama, kita bisa mengurangi jumlah lawan. Iya. Kita mendahului menyerang. Eh, apa yang kalian bisik-bisikan itu, ha? Mencari peluang untuk melarikan diri, ha? Mau melarikan diri, ha? Sekarang. Iya! Iya! Iya! Jahat Kiposari dan Rudro Bondo untuk mengurangi jumlah lawan berhasil. Dan di saat yang tepat keduanya meloncat, pedangnya menggapai lawan. Dan akibatnya dua orang perampok terkapar berkelojotan sambil meneriakkan sumpah serapah. Jeng lihat-lihat Bu Warso sama suami dan anak-anaknya. Duh, bahagia banget yo. Iya, itu mertuanya. Wah, bahagianya, ceria dan sehat ya Jen. Iya, bukannya sehat itu segala-galanya Bu. Oh, oh, tapi dulu nggak begitu loh. Bu Warso itu ada aja keluhannya. Anaknya sakit ini, itu, suaminya sakit-sakitan, mertuanya juga loh Jen. Iya ya, Jangan-jangan... Ayo, jangan berprasangka jelek dulu. Bu Warso sekeluarga sehat dan bahagia karena Empro kan? Empro? Bukannya Empro untuk yang sakit aja? Nah, itu. Kalau sehat cukup 5 tetes habis makan. Untuk yang sedang sakit atau masa pemulihan itu 10 tetes sebelum atau sesudah makan. Menambahkan Empro dalam menurutin sesuai anjuran akan membantu suplai nutrisi dan beragam antioksidan alami ke setiap sel sel tubuh Empro mampu mengatasi berbagai macam penyakit yang Anda derita. Dapatkan Empro di Radio Bintang Tenggara, Jalan Raya 88 Jajak Banyuwangi atau di depan kantor Polsek Gambiran. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi di 393000. Oh, jadi Empro. 95,6 Bintang Tenggara Bodoh, kau sendiri yang bodoh Mengapa tidak hati-hati? Uh, uh, uh. Matilah kalian berdua Bukan main Kalian berdua memang luar biasa ke sana Dengan cara yang licik kalian berhasil mengurangi jumlah kami dari enam tinggal empat Tetapi jangan kau tergesa gembira apa yang kau lakukan itu justru akan membuat kami benar-benar membeset kulitmu untuk dijadikan hiasan. Silakan kalau kalian mampu melakukannya. Sebaliknya, kami juga akan dapat melakukan perbuatan yang tidak kalah kejam. Apalagi derajat kalian adalah derajat perampok yang tidak lebih tinggi dari derajat binatang. Kurang ajar. Mulutmu lancang sekali ke sana. Ke, ke Da, dadaku. Diam. Bajabah. Luka-lukamu memang terlalu parah. Sebaiknya kau memang mati saja. Hidup pun kau tidak lagi berguna. Nah, aku tolong kau agar cepat mati. Ah! Hah, kau juga. Mati sajalah kau. Biarlah kau berdua. Kedua perampok yang terluka parah oleh samparan pedang Tiposari dan Rudra Pondok itu kemudian mati disempurnakan kematiannya oleh pimpinannya sendiri. Tiposari menggeleng-gelengkan kepalanya melihat ulah pimpinan perampok itu. Kau memang binatang. Apa? Kau benar-benar binatang. Kau tega melakukan itu pada kawanmu sendiri. Kalian berdua yang telah membunuhnya. Kalian yang membunuh dua kawanku itu. Kalian tahu apa artinya? Artinya kalian harus menebus perbuatan itu dengan harga yang sangat mahal. Harga yang sangat mahal. Yang kau lakukan hanya mengancam. <laughs> kau tidak sadar. Barangkali kaulah yang akan mati terkapar di tempat ini. Keparat! Serang dia! Iya. <laughs> itu berlangsung dengan cepat dan ganas. Dengan seksama Senopati Diposari dan Rudra Bondo melayani masing-masing dua orang perampok. Beruntunglah Diposari dan Rudra Bondo yang pada gebrakan pertama telah berhasil mengurangi jumlah lawannya. Karena ternyata empat orang lawan mereka itu bukanlah lawan yang mudah untuk dikalahkan. Apalagi perampok-perampok itu mengamuk karena dua kawannya telah mati. rasane tugel Oh alah Didi, pencernaane wetengmu iku lho sing gak bener, sembarang tadi gak enak. Iki lho, nono Empro, cukup tes tes tes lancar weh sembarangi. Tas tes tas tes, eh sampe enak ngomong. Empro. Empro manggata probiotik, hmm. nutrisi kesehatan kanggo Jogo, metabolisme awak supaya no pencernaan weteng dadi maksimal. Oh. Kanggo luka bakar ya iso, cukup diolesno nang bagian sing luka. Apa mana kanggo sing kena setruk, wah resmi. Yeah. M Pro Manggata Probiotik. Paduan macam-macam biji-bijian, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak ikan utawa deep squalen sing tidak siji dadi minuman nutrisi konsentrat. Cukup tes tes tes no minuman utawa makanan diumbe sabentino metabolisme awak dadi bener. Sistem pencernaan awak stabil, sirkulasi darah lancar, racun-racun yang awak hilang, awak dadi seger, gak pegel probiotik. Empro Manggata Probiotik, nutrisi kesehatan, baca aturan pakai. Semangat musik Indonesia. Bintang Tenggara. Pimpinan perampok itu telah berhasil ditelikung oleh Senopati Diposari. Namun tanpa terduga-duga, dari kegelapan malam melesat dua buah pisau dengan cepat menggapai jantung pimpinan perampok dan seorang anak buahnya yang masih tersisa untuk kemudian mati menyusul teman-temannya. Perbuatan siapa ini? Hei, kisanak yang telah membantu kami menumpas para pemberontak. Keluarlah! Jangan bermain petak umpet di sana. Ayo, keluarlah kau. Senopati Diposari dan Rudra Bondo menggenggam erat-erat pedangnya yang telah telanjang dan bernoda darah merah. Dan dengan seksama, kedua senopati itu menghadapi segala kemungkinan. Namaku Lambong. Lambong? Dan kau? Aku Samberwulung. Lambong dan Samberwulung. Untuk urusan apa kalian membantu kami? Aku bunuh perampok kerdil itu supaya jangan terlalu mengganggu apa yang akan aku lakukan. Kami berkepentingan dengan kalian berdua. Apakah keperluanmu dengan kami? Serahkan keris empu gandring pada kami. Sari dan Rudra Pondo terkejut dan saling berpandangan. Berbagai pertanyaan tiba-tiba menggayut di kepala mereka. Rudra Pondo benar-benar penasaran. Bagaimana kau bisa mengetahui aku membawa keris Empu Gandring? Bukankah namamu Diposari? Aku Diposari? Hm. Ya, aku Diposari. Dan kau adalah Rudro Bondo? Iya, aku Rudro Bondo. Meski kalian berdua adalah senopati pinilih dari Singasari dan Kediri, namun kalian bernasib malang. Telah jatuh perintah pada kami berdua untuk membunuh kalian dan merampas keris Empu Gandring. Sebenarnya kalian ini siapa? Namaku Lambung. Aku sudah menyebutnya tadi. Dan siapa yang menyuruh kalian? Bagaimana kalian bisa tahu kami berdua sedang mengawal sebuah keris? Itu bukan urusan kalian. Yang harus kalian lakukan adalah menyerahkan keris itu. Ayo cepat, berikan keris empuk gandring itu kepada kami. Apakah kalian mendapat perintah dari Baginda Sri Rajasa? <laughs> Iya, kami berdua mendapat perintah langsung dari Baginda. Senopati Dibosari dan Rudra Bondo saling pandang. Bagaimanapun juga, kemunculan orang yang belum dikenalnya dan ternyata mengetahui persoalan yang sedang dibawanya itu sangat mengusik hatinya. Kakang Rudra Bondo. Tidak ada yang tahu persoalan keris ini, kecuali kita berdua dan Baginda. Ditambah Paman Gajah Wengkar. Iya, hanya Paman Gajah Wengkar. Tetapi rasanya tidak mungkin Paman Gajah Wengker berada di belakang mereka berdua ini. Baginda. Baginda ah, memang sangat masuk akal. Akan tetapi apa maksudnya? Mengapa Baginda melakukan itu? Mungkin dengan cara ini, Baginda bermaksud melenyapkan kita. Baginda adalah orang yang sangat sulit ditebak apa kemauannya. Kau ingat, apa yang dilakukan Baginda terhadap aku Tunggul Ametung, juga terhadap Kebo Ijo. Ya. Yeah. Hei, apa yang sedang kalian bisikkan itu, ha? Jangan berbisik-bisik. <laughs> apa yang kau tertawakan? Hmm? <clears throat> Kami mentertawakan kalian berdua. Kalian ternyata orang-orang yang tolol. Apa maksudmu? Dibayar berapa kau untuk melakukan ini, ha? Itu bukan urusanmu. Cepat serahkan keris Empu Gandring kepada kami. Hmm, sayang sekali ke sana. Kami tidak akan menyerahkan keris ini pada kalian berdua. Kecuali jika kalian bisa menunjukkan bukti bahwa kalian memang mendapat perintah dari Baginda. Tugas kami adalah merebut keris itu dari tangan kalian. <clears throat> Apa kabar, Mbak Yu? Hmm. Jangan lemes gitu, toh. Hmm. Toko hamam, toh. Sakit ya? Hmm. Sakit apa, Mbak Yu? Sekarang jadi tambah sakit. Sakit telinga ditanyain, terus sumpah. Monggo lo Mbak Yu, mau curhat. Saya sendiri migrain nggak sembuh-sembuh. Mas Warso sambat boyo aku matung maten Sawah jadi terbengkalai. Anaknya, mahnya sering kambuh, sering nggak masuk sekolah jadinya. Belum lagi mertua yang kena stroke ringan. Walam wes Walam Mbak Yu, Wes tau empro toh, obat tetes tahu probiotik itu. Apa kui? Lah ya wes, cepet beli empro mengatasi berbagai macam penyakit Mbak Yu. Masa? Ayo buktikan, cukup tes, tes, tes. Masa toh? Saya buktinya keluarga sehat karena empro. Menambahkan Empro dalam menurutin sesuai anjuran akan membantu suplai nutrisi dan beragam antioksidan alami ke setiap sel tubuh. Dapatkan Empro di Radio Bintang Tenggara, Jalan Raya 88 Jajak Banyuwangi atau di depan kantor Polsek Gambiran. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi di 393000. Cukup tes, tes, tes, beres. Dan kemudian menyempurnakan kematian kalian. Nah, kami masih berbaik hati pada kalian. Serahkan keris itu pada kami. Dan kalian boleh memilih cara kematian kalian sendiri. <laughs> Sebuah tawaran yang membuat perut terasa enak. Nah, Kakang Rudobondo, apa yang harus kita lakukan? Kita paksa mereka mengaku. Siapa yang telah memerintahkan kepada mereka? <laughs> Kalian pikir dengan pedang itu kalian bisa mengalahkan aku? Hah? Lambung. Ya. Yeah. Tunggu apa lagi? Kita bunuh orang itu. Hmm. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Iya. Iya. Iya. Dua orang itu berilmu tinggi. Iya. Kita harus berhati-hati. Iya. Ayo, kalian boleh maju dengan menggunakan pedang iya. itu. Kami berdua tidak akan menggunakan apapun kecuali tangan-tangan ini. Hiya! Posari dan Rudra Pondo segera mengencangkan ikat pinggang. Dari benturan senjata yang terjadi, taulah Diposari dan Rudra Pondo bahwa kedua lawannya itu menguasai sejenis ilmu kebal. Sambaran pedang itu tidak berarti apa-apa bagi mereka. Wah, Kakang Rudra Pondo, mereka menguasai sejenis ilmu kebal. Iya, aku juga merasakan itu. Sambaran pedangku pada pinggangnya ternyata tidak berarti apa-apa bagi mereka. Di mana titik kelemahannya? Ada beberapa, antara lain mata, ketiak, dan telapak kaki. Serang bagian-bagian itu. Baiklah, ayo kita serang. Yeah! kemunculan dahsyat segera terjadi dan merambat meningkat ke tataran kanuragan yang semakin tinggi dengan cepatnya. Diposari dan Rudra Bondo melihat kenyataan bahwa ternyata lawan-lawan mereka memiliki ilmu kanuragan yang tinggi, melampaui ilmu kanuragan yang mereka kuasai. Namun naluri keprajuritan yang mereka miliki menyebabkan mereka berusaha sekuat tenaganya untuk mengalahkan lawannya. Pas itu telah sampai di tangan Adi Samber Wulung dan Lambong. Semoga saja saat ini mereka sudah berhasil mencegah dua orang senopati itu dan membunuhnya. Istana Singasari dipeluk oleh malam yang bertaburan bintang-bintang. Beberapa buah oncor dinyalakan menerangi segenap sudut istana. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.